Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wal isrun ta makalah kang kaping pinten 24 ya. Iku an Muhammad bin Ahmad sangking Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala fi qouli ta'ala wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan as salihin. Sifatnya Nabi Yahya niku wa sayyidan dan khalid dadi sayyid. Sayyid itu tuan, tuan itu sing ngalahno sing ora duduk. sifat Nabi Yahya niku wasayidan lan dadi sayyid. Sayyid itu maknanya tuan, tuan itu maknanya itu atasan. Atasan maknanya boten apa? Tunduk. Eling-eling wasayidan maknanya tuan boten tunduk. Wa hasuran lan hasur. Hasur itu orang dari grunjet tembe wong wedok. Layar gopu tuh ora seneng sapa Nabi Yahya bin ing dalam wong wedok. Lali adzin ora krono apes, ora krono impoten, ora krono apes ban liman isyarat balik krono ngalang-alangi syahwate. Beliau bisa mengekang syahwatnya fakta halif Wa nabiyan dan nabi Yahya ya nabi minas solihin saking kategori wong sing soleh soleh. Kala Dawu Sopo Syekh Muhammad, eh Syekh Muhammad bin Ahmad. Niki latihan latihan ngalim tafsir songko lapat mufrad terus ada beberapa ahli tafsir yang saking ulama riin itu nafsiri Quran lewat nopo dan nopo mukrot itu kalimat per kalimat jadi buatan buatan ngendani persusunan kata tapi per nopo kata Dawe saya Muhammad bin Ahmad Dakaro nyebut sop Allah Ta'ala sop Allah Ta'ala nyebut Sayyidana Yahya ing Sayyid kita, Tuan kita, Supane Yahya disebut dan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa Khalil Yahya iku abduhu hakikate mau kawulane Allah. Kok iso Allah ku sing pangeran kok nyebut Yahya itu napa? Sayyid. Padahal hakikate Yahya namun abduhu kawulane. dan itu mergo ngeten. Li annahu krana saat Nabi Yahya iku kana iku menang ono sapa Yahya ghaliban ku menang. Cara kiai kuno maknane mongal, maknane menang ala arbaati asyae ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa, menang ala hawa nafsu. Ya, nah, aku kan gak tuan yang hawa nafsu, tapi <laughs> buruwe hawa nafsu. Nanti gue BPKB ngalor ngidul, lu mergo diburuh nono Hawa nafsu. Nanti amin bila WA terus ya diburuh no. Hawa nafsu. Kira berita artis yang tadi gogeng. Iku berarti gue, gue repamu diburuh nopo. Jadi gue gak sayid belas, no? Jadi ini sayid itu tuan, tuan itu gak terkalah. Kan, jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti gue jadi tuan di diri kamu sendiri. Karena Nabi Nabi Dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan Dawuh tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Jawab Nabi lucu. Iya aku ya gudo setan, tapi tak tak lono. Jadi wis Islam dengar aku, <laughs> Jadi wis Islam wis nyerah. Nyerah napa? Nyerah. Lalu setan itu lo bareng ngukuru, setan lemu yakin, bagus <laughs> Dituruti terus, jadi nabo, lemu, nak lemu tambah kuat, tambah kalah. Jadi jeneng dua tapi terus no dewi. <laughs> Alal hawa, jadi sing darani sayyid, saya niki kalau cerita nyerana, jangan kudu syukur ngaji kulon kudu syukur. Jadi di antara teori tafsir itu maknani mufrodat, nah maknani mufrodat, mufrodat itu kata per kata. Jadi wong Allah itu pangeran, kodaran Yahya itu Sayyid. Padahal Sayyid maknane atas atasan. Terus ngatasi sopo, wong gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya Sayyid, mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsu setan. Ya, kue rangarah arah dipanggil Allah Sayyid. Kue paling panggilannya ya abdad dirham. <laughs> Waya Abdul mar'ah. Oh. Lain Nabi nanti duka tentang sahabat tak isa abdul dinar, wa tak isa abdul dir dirham. Celaka banget wong kok kawulane du. Pemane yang nglamun, tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal, tambah napa? Elek. Ora wong sugih medhit, muga aku sing sugih gerwong tak sedekoi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? <laughs> Iku malah kawulane khayal apa? Orang ono dunia problem tak itu sombong. Dunia tiga Donya digawe liya kum ayukum ahsanu. Wong tau gori Nabi Muhammad apa apa uang itu e dunia di masalah, cuma tau gori wong uang e itu. ya tetap ono masalah aneh-aneh Pemain penggemar penggemar, kalau presiden pilihan saya pasti Indonesia gak masalah, ora tau ngaji yakin, ora tahu ngaji. Lalu <laughs> tau gori kekasih e pangeran wae akeh. masalah mau terima ditugoni balamu ibu masalah gue pakai tewo dunia. Wis akeh rasa mimpin sak Indonesia, mimpin Mustafa tok. Jajal. Oh, sumpek. Misalnya jaluk suwargo yang lama. Juk sing paling pura-pura kancing Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas Nabi ini disaingi Mustafa. Itu ikhlas apa? Ra ikhlas. Juk suwargo ndek dia ra gelem. Imam Musola juk suwargo ndek. Angel apa? mimpin wong itu kok nang neraka ora gelem padahal pantes. Yo Padahal pantes. Tapi yo tetep. Lah nek ngaji ya wong ben ngaji. Kulo nu termasuk kagum ya kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini ya baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya lagi baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Itu nak sampai ngaji kata kitabnya teniki Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab luhut. Karena tadi kayak ini kan nggak kitab tafsir apa? Nggak kitab apa? Tafsir, tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok, karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abdullah. Oh dikatakan saya itu tuan, tuan maknanya mengelola mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kau itu tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. uang turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. anaknya ceblok cek WA, nanti budak WA. Selesai <laughs> saya WA kada terus nah. Wes antum sayyidun utawa iku antum apa? Sadat atau budak? Budak ya, apa-apa. Tapi gawa ora apa budaya nama Nafsu. Jadi lian nahu Nabi Yahya kok darani Sayyid mereka kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan empat hal. Alal hawa ngalano hawa nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa? Iblis. Wa ala lisan iso ngalahno lisan. Lisan itu kalah no kang. Jadi ra oleh ngekeki harapan lebih presiden iki ora oleh kan wis tetep lumayan nek presiden wong apik lumayan nah tuntas masalah ya akhirat iku Dunia ya ora iso selesai Mau dipimpin nabi ono munafik ono wong kafir ya mergo dunya iku gone napa gone napa masalah biasa wae ono masalah selesai nona iso ora ora ben kok repot apa kok repot Bar nora alal hawa yo dipimpin pantas-pantas sih kalau pulau ini pantas-pantas sih mulang terus kadang oke pinter ya angin. <laughs> biasa wae lumayan sangko raro jadi roh sangko rondo tapi serau sabisi teman-teman mari kecewa mari loh. alal hawa atas yang ngalano hawa nafsu wala iblis alang ngalano iblis wala lisani lan ngalano lisan wala ghadbi lan ngalano yang atas sifat ghadbi Ya, jadi melalui Nabi Nabi Dawuh tak isa abdul dirham, tak isa abdul dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat eh, yang sering perjuangannya itu uang di sana ini tak isa Abdul Dirham, isa Abdul dina. Malah kita kita kitab Imam Ghazali luwih parah mana. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nanti ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawa nafsi. Ini dewi pangeran, dewi kajian Nabi Abu abghadu ilahin apa? Hudu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan tafsir. elek elek pangeran sing disembah manusa ning donya iki Hawa. Kok ndak gimana juga? Kita nak hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal darotin dzarratin khairan yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pilek saja kebaikan lawan sudah ndak tahu itu mesti nafsu. Tak jamin itu nafsu. Orang kok mungkin harus tak jamin 100% itu Nah, wong aku ora ya apik Mustafa. Ora ora gampang lho jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno. Mesti ambisine ya mulan. Tapi dia ini so ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kulo ya kadang merasa takabur wong kok mulang Mustafa. Jangan-jangan saya suul adab. Lha kulo ya siap dijajal ini mulang aku ya siap. Tapi saya kira kelas kan luwe akeh. <laughs> oh, ono demo nasional yakin. Jadi tidak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau di desa sahabat itu sampai nyun sewu eh, pernah ada satu dialek eh, sahabat yang nyun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digejlok mbek sahabat yang papan atas. Ketika digejlok terus Nabi Duko sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawwah La arfa'an narokobati hatta ahad. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Sangking hatman apa pada hawa apa langsung. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya. Dan sumpah, fawwah la arfa'an narokobati hatta ahad. Saya ada angka, angka ngangkat rokobah, rokobah itu ya wilayah seputar kepala. Sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dirinya tadi baru dia. Jadi dulu orang hadun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk benar nafsu berarti karena kalah. Jadi kue yang menuhankan hewan. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyon saya digiring neng pangeran itu dalam keadaan sirik. Padahal nak wis sirik kudu so nggak bisa di maafkan itu cara ilmu ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. berkona ayat aroai tamanit tafudah ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing dadekno hawa nafsune sebagai pangeran? Wis Kajeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing dadi hawa nafsu sebagai pangeran. Muangel. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksi alumni kon milih pilpres ya kangelan. Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone. <laughs> Wong wis cukup keminter kabeh itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah aita manita ila ilaharu dawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhudha ilaharu dawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain sirik. Ya oke lah kalau sirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, nyembah itu sirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu sirik-sirik yang resmi ya. Tapi sirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji begolek duit, di. Wah itu kan, wah itu makanya sirik seperti ini jenis sirik kopi, sirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar, tapi yang belotok. Lo kalau kan di ini sering bujuk sepuluh bujuk bukan karena saya inon kubur, karena tadi Justru ketika saya menang harus ada hatmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa jadi sepuluh anak Hasan gitu biasa. Ya, Bapak maafin ya tadi janji tidak itu. Karena apa? Ini hatmun nafsi apa? Hatmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kajian Nabi dia ya biasa. Kajian Nabi bahkan kalau nyon saya keterucut gejolak sahabat, kemudian sahabat itu gelok, sahabat itu ya akeh. Itu Nabi sampai dungo nangis, ya Allah, kalau saya gelak nih, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu hmm. pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Saya Kang Mustafa, orang Hindu Mustafa, yang jenggot, ada orang Jeng... Tahu senyum jenengmu di situ, Budiono tuh, tau tahu sobo. Dia jenengnya artis di sini kau. Nama dulu milenial terus gapes ya. Nah ternyata eh, panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina. Setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun saya mengikuti tren, eh, lah secara jauh ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh tunggu di Medina. Eh, ada sahabat yang mengingatkan ya yakrohu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak seneng ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adetuhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafaru taw zakatau wa tuhuro. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bang, Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini buat abdul khotob apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal, jadi oh, ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Baru dikucuk ujung di presiden anyar, wah itu sebal tentu ibadah luar Orang wes hok fitnah, gak jelas. Sakya ini melok. Parah. Lho kula kula mbek jenengan tak takoni apik sampean sampai kula sowan teng mriki lho sampean. Sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lugu dulu. yang sing sirahe Mustafa pas sak sikilku <laughs> Tapi kalau paling gak dilingi dengan Mbak Pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sopan ke Jogja, bukan mereka yang sopan ke saya. Ingin-inginkan aku jadi sopan. Nunggu gue sederajat. Lalu soal takdir aku sing mulai itu takdir. Tak jadi soalnya dijajal aku sing ngaji gak apa. Nak ke wani. <laughs> Nara wani tak somasi. Iblis mulang iki mergo maca. keliru kabeh macane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dari itu neng lawang neng jogo omah. Saking kepinginnya tawar. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya sampai sahabat ya orang lah orang yang biasa mulia. Jadi ini Nabi kemangan kalau budak Bukan saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, darah ini budak bangga. Bukan saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan rapati priayi, kayak khas wong awam. Jadi di sini di dikelemuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak Ini sore dengkule, ya? bahasa bahasa Arabe sak. Apa? kental ya. Kue itu cara kue kiai isen. Ayo coba. Seneng kena saya juban-juban ya coba. Gue juban diundang bupati terus mangan kok klamuti diri semua. Isen enggak? Ayo coba. Oh, isen enggak? negeri riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isen enggak sak Mustafa isen RT badal. Kok darani kedung sangan kok ora tau. Itu pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang, diundang bupati malah sedikit. Wah, bahaya deh. Tapi baru gue juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi Masyur ngintikan, sahibul haqi ahakku ayah milahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahakku ayah milahu. Sing di barang pantas sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Ya saya ini coba nih izin belanja nih pasar. Kadang beliau orang-orang juga gratisan. Itu sudah, itu sudah akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap dua minggu seminggu mesti saya ke pasar. Dan anak-anak terus. Selain niat hiburan, terus. Ya. jadi orang awam itu enak. Kalau celok kitab ya itu biasa tempat. Eh biasa bisu-bisuan kocok-kocok itu biasa santai lah. Giling-gilingan nak kita awam. Wah, saya kayak jodoh aku. Takut kalau minum minum takut karya. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Ya. Eh, tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang allah nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna to'ama wa yamsyuna fil Muhammad aku ngutus kabin nabi ku ya mangan ya melakukan mlaku di pasar iki. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini Nabi santri tapi Lucu dewi. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kau umumnya uang, wayam musyuna fil aswad dan jalan-jalan di pasar. Begitu nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa kau orang awam. Mulai bujuk ngamuk ya biasa, kepengen sarapan jebule rum disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah nggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Buat yang tanya harus ikan asumsi saya tak poso. Ya santai aja Rina. Kue tanya nyanyi. <laughs> Gak regani wong lanang. Lah kok Orang dirego. <laughs> Orang ono nabi kelakuan gue kowe niku mana? Mana kira dadi nabi. Dadi kiai orang, Jadi nabi itu luar biasa. Terus Nabi ku ya rileks. Misalnya wis niat poso, poso sunat ya syaratnya, syaratnya poso sunat. Wis niat poso, jubile jam 8 Aisyah masak enak atau garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda, so. Idan uftir, ya sudah aku rasi do poso. Ya rileks ya, orang kok sok religius istiqomah dalail lu orang orang Nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, untuk kriminal-kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Ah, aku wis kelakuan-kelakuan abdul nafsi wa abdul hawa ya kan kabeh iki. Iki sing abdul tenan piro? Piro piro sing abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Tak jam mlebu swarga. Nah dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanallah di asro di abdi. Kue raiso mendingin lah. Aku rak abdu wah, abdu wah rak abdu wah. Dari sopo kue abdu, abdu tenan ya kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kue yo ya abdul hawa, abdul nafsi, abdul khayal, abdul pilpres, abdul pilek, abdul apa nih? Abdul wa, abdul Gue saya ingin ini, kena pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya gimana jawabannya? Ayo jawab itu. Ayo jawab itu situ. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat ya eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngebono ATM, opo apa akbar langsung melayu. Apa pas opo Akbar ya eling. Dek jawab aja, Bang. Ya saking wam pangeran, ya, ngebono ATM harus mlebu. Ya, orang bukan nak nabi ini wow, Akbar langsung berdebat, nangis melayu di masjid. Lali nak ATM es mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam swarga saiki. Apa? Apa wis adan, antri antrimu nomor telu wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tepantri itu berarti Abdul ATM tak Abdullah. Ayo cok, sing jigoten ayo khusuk lah ayo. Nggak sing ra khusuk anu sing kowe kowe. Apa kowe misalnya ATM mbok lebokno sono adzan tetep mbok tresno apa mulai. <laughs> Zaman sahabat orang apa? Zaman sahabat itu sampai transaksi wae Badarul faida sholat sholati yaumi yaumil jumati fasau iya. ila dzikrina wadarul fa darul fa maknane tinggalkan transaksi ATM termasuk transaksi enggak tapi saya juga agak ngajarkan ATM buat tinggal itu satu-satunya aset ya, orang yang ngajar dong tapi kan iso di cancel saja nih paham ya iya. rata-rata buat cancel buat tokno buat terus kira-kira kuabe sak Sengaja aku aku apa kabeh ini. Oh, tak ulang pirang tahun panjang. Ada perkembangan. Ya tetap jupuk, dia ya, dia kok tadi ulmal loh. Tapi ojo terus kok. Ben giling-gilingan orang lakoni aroaita manita khuda Ilah. Lain Nabi nanti Dawo, Abu Hodu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-elek pangeran Ya tadi logikanya tadi darani pangeran mergo top. Top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita Tuhan kan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi man, duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah, makanya disebut Abu ilahin. Kamu menuhan menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya orang mungkin gue sok goblok-goblok ke uang no duit ATM. Kita ngaji rahatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita iya. sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Laku-lakuan cek ngono Lu keluar niku bolak-balik lu ngeneng bojo nganti rong dina telung dina. Tapi anggere piyambake mun salat utawi terus terus aku nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan? Cek sombong gitu. Saya dengan Hasan itu anak saya. Kadang kalau gelo beberapa pun kadang itu pengen ngeneng itu bareng orang sujud. gus cek angku ya eh, pulau uang kok ngenang uang sujud. Pulau saja ini bolak ada pengen sampai, sampean. Tak pernah ada sama amal. Kira udah sujud. uang kok ngenang uang sujud. Mau sujud dia lagi ora roh tapi uang luar biasa uang sujud itu pangeran sih pangeran wae ngelam uang sujud taruh rukaan sejak pangeran ini ngapresiasi uang sujud Orang orang di Quran apresiasi wong sing aktif nih pemilu ora ono. Pokoke melok ke golput ngene cukup ora aktif-aktif banget. Kalau ini dia dinurani lah kok komunikasi nabi jurkam-jurkam. Dia milih presiden sopo yang buat cocoki, kue wanita tanggung jawab ngarepe pengawaran, ya wes titik. Bayangannya tanggung jawab nih ngarepe pangeran, maksudnya kok aneh, takok pangeran. mana ada tahtaru ada, walam tahtar ada. Terus dia jawab begini, anak hukada, kada kada bahmu pangeran akan bodoh di Sekali-kali bilang pangeran tuh. Senangannya kok ada berita nih. ada pangeran, hukumnya pangeran. Tak ini malah. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun be ulama-ulama. Kowe nak ben alim tafsir tenan, kowe aja sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Said maknanya tuan, tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah, kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kayak dunia pemeran Susana yang film budak setan. Nyatanya gue ya kalah mbak Nopo. Setan. Gue sering bilang film budak setan. Gue keliling-ilingan. Nah, kelakuannya gue corok itu yang ini. Sofyan Asauri jadi wali ruang samu terus sering wiridan kok boten biasa ada nih. Sofyan Asauri seneng ngaji kados kula, seneng nih ngaji. Dia jadi wali gara-gara nak duhur kan misalnya jam rolas. Dia ini setengah rolas tentang gono. Misalnya asar jam telu ya dia ini jam telu kurang lima menit tentang gono. Dia empat puluh tahun belum pernah datang ke masjid sebelum ada. pasti sebelum Tidak kau. Ya ini yang mepet ae pas udah nih wong alim. Wong alim udah khasih ngono kula ora kuat wiridan suwi-suwi mesti kita jamin. Kita tahu ya, kenapa anda begitu. Aku itu izin ke pangeran. La aku nukal abdis juga budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek, kuwi budak sing buyute elek. Misale aku, misale aku dadi cah daleme Mbah Mun, sing ngerti nak jam 8 misale Yayu yo gekno kopi misale. Terus Rono tetep ae ngenteni diceluk. Ha gekno kopi lagi. Nah ora yo ora. Iku celek tak capek. Gak jawab. Celek. Wes ngerti nak ayam mono pangeran manggil kaya ala sholat, tetep pengen tadi diceluk. Lah ya jare sepeda sore itu anak nah, aku kok mau jadi budak saya. Moro wae kok ngenteni. Dijelok Nah budak sing apik setempe ngono Paham? Ya iku sudah dadi wali. kira tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. <laughs> Dadi wong nak ora wali kok dalah mikir ngono. Esok ya mulai yuk, ya. Wani. Tapi tak jamin tetap rawali kok gak inisiatif dhewe. Dadi kok iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, ibu ya orang abot jadi wali ya. Wali kawin. kan kebaikannya itu udah dengan idenya apa? Udah dari idenya sendiri. Tapi ya lumayan lah, mantas sabab komen bawa minum. Senarai sewali, saya pokoknya koyok. Mati, gaya-gayaan lumayan. Jadi Sufyan Asyuri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan Asyuri. sampai semua ulama punya madhab itu ada lima menambahkan Sufyan Asyuri masyur itu di kitab itu. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madhabnya sehingga mengdaris apa hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji eh ya ngaji kita apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? Asyuri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sofyan Sauri. Masyur Imam Syafi'i sampai Salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sofyan Sauri. Tapi dia e, kebetulan nasibnya kurang baik. Kayak aku lah di murid kue kue itu murid guru apa muridnya itu gak dokumentasi apa Nah, gue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam apa Jadi dokumen ini hatimu itu mergo yakin lalinan karena di sini orang murid gue salim, jadi ngerekam itu di gue tatuin apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Gue udah di Imam Syafi'i yang roh Syafi'i. Ya seringnya Muzani, sing kau jadi lah, itu kau Muzani, Robi, ya, terus Muzani, Robi, Buaiti. Terus Nah, terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi ini buatan uh, eh, buatan buatan terhitung eh, karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil eh, punya baca apa? jadi Disebut madzhab apa? Hambali. Nah, itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buwedi, Imam Robi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip Madhab Syafi'i itu redaksinya kola fil Buwedi. Buwedi itu nama orang. Tapi kalau mengutip Madhab Syafi'i itu kola fil Buwedi. karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Kuwaiti. Sehingga disebut kola fil Kuwaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngedikan yo ya aneh. Wong alim yo ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu <laughs> ngedikan itu la sabi. La arobi baksa. Mbah aku ora roh. Ya ora apa-apa. Muridnya terjebak, maksudnya apa-apa itu piye? Cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham, jadi ra debat. Jadi ra paham ya baru mari ora debat. Jadi misalnya Imam Syafi'i ditakoi. Jadi kayak misalnya jadi Imam Muzani tak takoi. Imam Syafi'i ngendikan ngene. ini kisah nyata. Eh, sing darani najis kuwi. Misalnya taek kan najis ya, uyah. Najis. Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyah, itu najis berapa? Mutan najis. Itu yakin. Yakin. Nah, itu definisi apa hukumnya pangeran? Lah itu terus murah muridnya itu bingung. <laughs> sing muni definisi bang. <laughs> Sing kita muni Bukan hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener loh. Ora bener kowe cung sing hukumnya pangeran ora definisi. Pangeran kok definisi no. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu itu paham. Nah, kowe kan gak paham. Mereka ya orang alim. Jadi orang alim itu serah raiso darah para paham ya. Maksudnya ngeten, no. awas. Engko barikin insyaallah lumayan. Ya no ya, maksudnya. Misalnya gue dua kertas, kena Uya Mustafa, masih Uya Mustafa khusyuk lah, najis gak? Najis. Oh saat najis artinya so ini, Sepakat ya? Iku hukum definisi fakir apa hukumnya pangeran? Definisi fakir ya, berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak jeng, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semua definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan anggar barang suci kena najis jenenge mutanajis mestinya itu kan jadi kaidah jadi apa Imam Syafi'i gojlok ya, orang ngono dong gue kurang tau mikir ya, orang ngono berarti gue yang najis paket murid gue ya, kok sakit manusia kok Mustafa ini kau apa aja mani ya mani gue liwati dalan gue yoh ayo coba lewat berarti mani gue najis tak suci iya. <laughs> iya. ya terus malah lah panjang pancen definisi itu masif mani yo najis. Barang mutan najis ra atau mau mae campur. Berarti Mustafa itu kombinasi mani dan baul. Uyo. <laughs> Iya. Oh, mak? Nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci ben najis hukumnya pangeran. Cuma ono definisi umum angger kena najis semelok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyok mani kaya dok pitik. Misale Pak Hudi ana dok pitik dicekel. Wajib ijek gak nape sholat, ya ora wajib ijek. Padahal wis jelas mesti doke pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Kok ora tau ngaji fikih kok. Jadi kulon itu iso ngaji ngeten tinggi baru kayak sinau fikih. Kulon itu sinau fikih mulai kita Nanti saat ini kulon cek mulai sulam taufik. Kulon hatam takrir itu selalu jumlah. Jadi kulon cek ujian sulam taufik. Rencana kulon pasaran kulon buat modal sulam sapi nabu. Wah, kulon ngaji fikih terus nanti. Mereka bahaya kan? Nanti serana ngaji fikih bahaya. Kemudian pengajian kok tambah bahaya. Mau uang teko pengajian suwargo. Delok wajah kiai. Wah, misalnya wajah kiai, raro suci, raro halal, raro haram. sapi biaya. Goblok Lalu itu tetap roh halal apa? Lah ini berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa definisi ini? Hukumnya pangeran. Terus kue apa yang asal nabi? dari Imam Syafi'i? Muridnya yo ya barang sebalik loh, jangan murid sini gue sedang alim Imam Syafi'i misalnya ilmu nih songo, muridnya ilmu nih pitu. Orang koyok kue aku nih orang dhisik gue mau kacek sidik ngono ae. kadang-kadang gurunya mati terus muridnya memperkenalkan diri di madhab dewi gue kacek sak jengkal apa kalau sampean kan gak iso ngadeg ke madhab dewi Gus Bak disik mau jalan, Gus Bak kapundut, tak moco tafsir Bedowi, ya, Jajal lah enak wani narang gue diguyu tikus Terus gue ngorek tafsir apa? Bedowi, Wah, marah bisa jadi Nak wani ya Paling sing ngaji loro iku mbok bayari, lah, gak bayari ra gelem. Eh ngono ya. Nah, Imam Syafi'i saking alim ono sing muridnya sing bantah. al maniyu fi nafsi itu Kalau apal takbir ini, karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. al maniyu fi nafsi itu iron. Lakana fi makrojihi ma yunajjizu. Muridnya yo ya pinter, ono sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, laka nafi hima ma yunajjisu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makrojul. baul, lewat jalannya apa? Ya suwi lho, Bos. Misalnya dakar pirang senti. Umumnya umumnya <laughs> pirang senti, Bos. <laughs> Kayak biasa ngukuri bro. Lho gak iki wis inamu wala stasi minal hak, barang hak ora usah. Piro-piro umum. Kuwi <laughs> berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat Lho lah iya misalnya ana apem kena Uya Mustafa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho. Mani liwat makhrajul bal kurang detik. Iku praktek di lopo kan magal ngukur ya, Bos. Dia itu ini sok khusus. Biro sih, kan akan mentolo, biro. Biro sih, biro senti. Belum. Ya lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Iya. Lewat dalan kira-kira. Dalan nemu uyah ono sisa-sisa uyah. Sebab suci ini kan pucuk edok. <laughs> Kira-kira najis terus. Najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah iya terus dibantah murid lauka nal mani yutohiron lakana fi makhroji yuto fi majrohu ma yunajis itu. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya atau melewati barang. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk deh. Ya tapi ya seneng, roh muridnya alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama model di sini ngamuk terus, seneng gitu terus. Tapi ngamuk sih menang kalah ngamuk. <laughs> tapi ya seneng roh muridnya pinter tiba ngerasa bantah ini gitu. <laughs> Perkara Mau sami nawatokna mergo apa paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku aku kudrohe pangeran. Allah iku kudroh ngelola barang suci songko barang najis. Terus Imam Syafi'i mau ayat itu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mimpeni baini wa jamil labanan khalisan sa'iqal khalisari saiki onok susune sapi, onok susune onto. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran sampai kok darah. Wong anti dadi susu susu ya lewat proses. Ono sing ambek didadekno pangeran susu ya lewat proses najis, ono sing tetap najis rupane uyah. Ya keben pancen pangeran kuwasa soke ora usah kecangkeman. Murid nggih nggih. Artinya kan nyata coba sapi ku Sapi itu ngelola apa coba? Ono sing tetep uyuh, tetep tarik, tapi ono sing dadi susu. Ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya kok ono kuwasa. Lah iku sing dadi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Mulane kira usah anggap Indonesia kutha kut negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener senine urip ya sing ngene iku mimbeni farsiu wadah. Kowe kancana nang fasik malah dadek atimu apik. Uga syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancana wong ngalim kadang mari kasur. Wong kok enake ngono dicucuki dihormati ya orang mesti donya ku kabeh ora. Kadang kowe kancana wong fasik syukur muga kowe luwih oleh dibanding Barang ke kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam template kowe malah Dunia kurang mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti aku kolibal kulub sabit kolbi ala di ini. Kalau dikonco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem merem, rawang elek gak. Tanya be aku malah dosa ku kiai latihan yang ngene ku. Maksudnya piye, Gus? Lah rumah samu dulu wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu, nafsu dadi dekne merem nak rawang ayu tok nak rawang elek ora tanya saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak ndelok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu niku gelo to ora <laughs> kira. Gelo lah gelakno wong dosa to ora. Dosa dadi kowe ra ndelok wong ayu dosane sawar, nak ndelok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo ki nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancaran Gus, ora gelem kancaran kiai gede. Ini tangklet kulo. Gus jenengan biasa kancaran Gus-gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-gus gede. Meskipun bayar rakyat-rakyat ini ya tambah akrab. kode <laughs> akrabnya lah kalau dulu Tak anggap kau lani pangeran. lagi itu tak kok apa yo ngandani tak apa. Nah tak kok rata jawab. Wong itu tua aku cangkeman. Nah yo ngandani tak kandani. dia nggak suara aku ya baca dalam ya, tak ada lebih suwirang dudu nus pokoke. Tukang gawano tase kadang ya nak itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Dia ini gue, pokoknya bingung cilik terus, benati lo halus. Kalau sopo ke kancanan wong cilik mereka kena ibu kongkoni, nak kancanan bus gede kan kan awani ngongkon. Jangan-jangan kue oportunis. Astagfirullah, wes keliwat. Jadi kita ini tetap So Misalnya aku kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak aku kancanan Gus Zofur Gus Kamil nak kena tak kongkon. Lah nak ngono perhitungannya kan aku Firaun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang orang usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niatnya memper budak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ora gampang. Mulane kula sanad takdir wae. Aku ora tau nyeleksi wong, buan gua. Nang pikir menawa pangeran kenal, jenenge kenal ora ya wis terserah makam kula wis ngoten pun murodan wala takut. Jadi ki penting jenenge ngaji mergo iku ora mesti. Kadang ke kancanan yang saya menteri, menteri wak wong top atau pejabat, dadekna gue hasil. Kancanan wong sing lumpuh, dadekna gue kepengen ngamal. Jadi ke kancanan wong lumpuh malah kepengen ngamal. kancanan menteri gue toma. Apa ini? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo gue duwe inspirasi ngamal. sementara ke bupati malah kepinginnya toma hmm, saya mental toma, sampai mental ngamal apa ini? Ngamal. Tapi nak ke kancanan mau lumpuh terus, mau kancanan bupati, susu hasut. Hasut itu ya, eh. elek sama takdir wae. Aja buka bersama ya melo, karena mangan marah mulai udah <laughs> Tapi harus satu mah. Ngomar mulai kok ngene tok ya iku yo to, Mak. Nak kesimpulan, ah, lho bukan sama tok to. takut takut anu iki liyane. Lah mungkin dok, lebih nih. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. padha sing muni kuwi lho. juga bukan di sepura Tapi sing jelas Kulo setuju Imam Syafi'i pengiran rasa mbok warai. Karena tadi ngulo lagi ku gak kan. Lo masyur, gue fase, kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancaran nong soleh malah gue kepengen hasut dreng. Masyur, gue gak ada cerita banyak loh tentang itu. Eh, suatu saat ya Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak sing aturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasut, kok enak dia terkenal wali, Sinyalami tembelak akeh terus yang memberi banyak. sangat saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Muhammad karena memang beliau masih misanan sama bapak saya, misanan cerita sama bapak saya. saya aja menangis, tapi saya ada paham, Menangis, tapi saya ada paham. Jadi sama bapak saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasut tadi datang ke beliau, e, mungkin karena beliau muka syafah tahu kiai ini hasut. Enak ya iya, jadi wali gue enak, Dia akeh, jadi paham itu malah dikocok duwe ya akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Tomal itu. Jadi ini dibully ngono wis wong dan ini dene wis tenang ae. Terus kon gawa banyu sak gelas penuh, gelas penuh. Monggo mlampah-mlampah mbek kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan betor oleh kocak. Jadi numpak Mercy gue gue gelas pek oleh kocak. Jadi wati hati banget tidak mubung pengalunan. Bareng bareng apa? Penak numpak Mercy kok. dan penak mergi cukup. Gitu. Terjadi Pak Hamid, podo, aku pang para pangeran, lu yo jogo parahku pangeran, orang jogo duit, rumah samu penak tapi. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul bila sibuk dengan Kayak aku ini kan jari wong akeh kan dia pengaruh akeh jari ini. Tapi aku serap rosok. Sibuk mutolak, sibuk muasolah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Kamu masuk tau eling kue belas yakin. Ya mau tuh nggak umum muka-muka sih tau ngaji kulo sepuluh dosane. Semua mau tok. Tapi kalau eling ra ini Mustafa ya ora mungkin. kafe wali wong para pangeran ilinge ya oh Cuma bareng ini Allah ternyata gaya Mustafa tuh iling <laughs> tapi tapi ilingnya Allah sih. terus nyifati Allah Allah gaya makhluk iya lah gaya Mustafa bareng tuh iling Paham maksud? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. Cowok saiki analogi dianalogi, kabeh kias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersani pangeran. Masyur Ja'far Sodik, Ja'far Sodik itu eh, putranya Muhammad Bagir. Eh, masih cucunya kanjeng Nabi berapa? Ja'far Sodik bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus kanjeng Nabi. Berarti cucu kenal masyur jenis sini Sayyid Sinten Ja'far Sadiq. Uh, eh, saya Ja'far Sadiq itu kan agak eh, agak-agak pernah ya pernah ya. agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival rival ilmu. Bukan rival bedo jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Uh, singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Eh, tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani Mbak Said Jafar Sadiq itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau saya Jafar Sadiq itu gurunya. Makanya uh, Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Said Jafar Sadiq. Uh, diparani Mbak Said Jafar Sadiq ditanya, e, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Eh, masih kata Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwal sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. E, tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab lima ada kenapa? Diceritakan. Ilam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya. Coba eh, berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Jafar satu karena beliau seorang fakih, beliau suka orang alim fikih. Uh, eh, Ataro anna wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima data kunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna'. Tapi kenapa kalau saksi zina harus empat, sementara saksi pembunuhan cukup dua? Harusnya kalau zina sama kotul mukmin itu tinggi kotul mukmin, saksi kotul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamarnya ono wong zina mek mateni Mustafa, dosanya kan mateni gede mateni Mustafa. Mana dora mateni buku gede tenan susah lho. Wong meneh mateni Imam Mustafa, oh tambah gede. Pemenang sing terus sing khusus tambah gede. <laughs> Pokoknya sesuai wa. Makome ya makome. Uh, tapi kenapa saksi zina harus empat sementara saksi pembunuhan cukup dua? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Satu Hanifah mulai ngeper, eh, mulai ngeper ngeper terus. Hanifah insaf, insaf itu Eh, sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata kata Jafar Sotik eh, nggak e, apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa ya nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutan mutanajis tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? ya kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya saatnya tuh misalnya Pak Budi Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar wakbar buji. Pak pemangan, izin berkobarnya ke kelapa. Ndok, ndok lewat dubur. Paham? Lu repot kabeh no. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimuin contohnya itu e, Bakor biasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras apa itu beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah, nggak apa sapi utawi apa lah konto dimuter, nyawa muter. Terus itu jadi menggiling. Nah, lah di sini kan sak sak dawa kan paling rong meter. Lah uyohe sapi yo ya nguyol yo ya ngising ambek umbrang umbrang jam kan yo ya nguyol ngising. Ya cipratane yo dok, gabah dok beras mah. Iku nemu enti cerita, diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ini sok khusyuk ini kita terus takok. Ini kita aja sih kita disuci. <laughs> Imam begini, ku ulama tok ngamuk dene. Aku takon rata aku murid. takon rata aku. Niku betul tak. Orang kalau lama-lama sih bergiling lagi ya tenang aja, bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae sholat ya. sholat wae masak ya ora di cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, uh, utilu daily, sang uh, pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa? Um, apa? Yang pakaian yang bawah jadi apa? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunat cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok nawa. Uh, singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya teletong bekasnya nazis eh, ono misalnya kayak pecahan pecahan nak dirisi kadang kan ya nyiprat nyiprat putih atan singkat cerita Maimunah tanya ya Rasulullah eh, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis lalu gail saya ini gailun itu apa serampatan paling apa misal itu jenis apa Zailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab. Jadi apa? Zailun. Jawabnya kajian Nabi enteng. Yutoh yuruhu mabadah. Ya sanggup bayang kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong neng masjid kan wajib salin sarong kabeh. Mulane kau waswasan was-wasan perkara ini. dah <laughs> jajal ayo masjid sing apa yang liwati najis ya ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ah, aja cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak maku, ya banter-banter kan berdua. Lain <laughs> banter terus tipe Islam datane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah ya, ikut sarang tok puan nanti dok klambi ngisor. Kira-kira. Kira-kira nanti dok kelabu apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak melaku cepat. Itu kira-kira saya bekas rusoe dok lambi apa dok sarang dok. Dok lambi. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa anak mutalajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin, Ya biasa wae. Jadi tidak dablek itu harus bener, Nah contoh orang ilmu. Nah ini alhamdulillah tidak onok bener. Pas ya, double pas ya, tidak double tapi pas. Justru lama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salib. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi Dawud yutoh yuruhu ma dan apa? Yutoh yuruhu Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi Mutohir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak nggak ngaji pergi, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso di pergi. Saya ulama kabeh melok tasawuf ambek toriko. Pokoknya sing ngaji suwargo. Pokoknya aja ngono-ngono iku. Itu jenis ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kalau melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi buat tenang, melok fikih melok partai fikih. Karuan hati saya si mayoritillah bi khairan faqihu jadi Wong nak dikersana Allah HP mesti ngerti fikih Jelas loh hati saya di mayuridillah khairan waktu Itu rumah tenang Ini contoh kias uh, eh, Mutohir Sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua Satu air, dua turok Ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turok yaitu najis satu kalbi wal karena najisnya berat maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan yaitu air dan turun. Nah sekarang uang liwat neng lemah itu kan ada takdir secara otomatis karena ada kekuatan turun. Makanya Nabi Dawuh yutoh yuruhu mabadalah yutoh yuruhu mabadah. Dia akan tersucikan oleh uh, akumulasi turun yang seperti itu. Dan, lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa hadis-hadis? Mansu jika. Jadi kena raut nak wudhu, rantok lemah, <laughs> orang tok torah. Iku di solder ya orang ngono. Orang orang ngono contohnya orang ngono. Iku ya haram, ya horor, ya bahaya. Tidak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Coba, coba maksudnya. Ngawur, dosa gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini. Kayak wong biduan, tau wong naruan, wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tetone ta ora? Eh, jawab, Mas. Enggak kan? Wong ngono eh, ayo jawab ah, ayo. Ayo sing jujur bocah ngaji kok ora jujur. Sing tukang gawe botol terus ngerti ana teletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresisi? Di sange, Pengacara oke. Jadi rapat rapat itu tipe ngenak. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono. Nah itu dulu ada orang-orang syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gemes pak. Kalau bangun masjid itu sampai kalau di itu kan bangun masjid kalau pakai apa batu bata itu kan nggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa najis itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rotok rotok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskin apa? Taskin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi ojo gue wudhu loh ya. Maksudnya gue contoh, gue contoh batu bata, gue ojo gue contoh apa? Wudhu. Gue ngomong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudhu lah ya, Ojo ojo orang ngono maksudnya. Ini pentingnya madhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai data, pakai apa. Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas, itu kan mesti lewat apa, penyepuan apa? Api, pembakaran api. Nah, itu dalam api Hanifah otomatis jadi apa? Siji. Ini pentingnya uh, pentingnya Madzhabul Arba. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai batu bata ya tenang lah. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune ku narasi Nara ra wong saleh ra iso ya. <laughs> Lah wong roh roh ilmune kok wis sarahku kak sampean aku boto tenang to. Iya. Wis roh ngaji iki. Ya, wis berarti jubil tum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mohon kula terusno. Ya, muga-muga dadi abdu oke. Ojo abdul hawa, ojo abdul iblis, abdul lisan apa meneh abdul Sesampai Sampai ayat apa Aita, manit takhuda ilahahu hawa. Sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Kita mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan enggak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal makalah al khamisa wal isyrun iku analian karo mau wajah. Ya. La yazalu din wa dunya imai ma madamat arba'atu asyhur. La yazalu ra kini sebisir apa adinu agama wa dunya lan dunya iku qaimaini berdiri karo. Maksudnya normal karo gua kira ini terus menang karo. Madamat selagi neje ana apa arba'atu asyhur apa apa pura pira perkara. Pama mengerti mak mas dariatun mas dariyat dorfiyatun kan jadi dorob. Damat tidak mak tamun tamu anak mana bagian. Tetamu rasa kobar. Siji madam al afniya ala yabkhulu nabi ma khuwilu. Selagi ini cek ono sopo al afniya biro perang suke la yabkhulu ora medhit sapa afniya bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa afniya. Dunia iki cek apik selagi nung suke ora medhit. Ela yang nauna tegese ora nolak sopo afniya min ito isa ini sange kei wong sing njaluk mimma atau muwa sange barang yang dene dikai pengiran Wala yang nauna lan ora moh sapa afniya al wajiba yang barang wajib alih ngatasé afniya. Tidak belum jatah Wa madama lan selagine jek ana sapa ulama iku yak malu selagi Selagine ulama yang nglakoni sing dingerteni minal amri wa nahi. Ulama itu jek waras. jadi sing sugih ora medhit, ulama itu jek waras. jadi gelem nglakoni ilmune jek waras. Terus wa madama lan selagine jek sapa al juala pira-pira sing bodho la istabiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu sangi barang sing ora belum ngaji. Jadi wis bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora sing ulama belum mulang, sing bodho belum ngaji. bon nak modus tok ya Enggak lah, ora partai politik kok. Tapi tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener bener lumayan. Layu riduna tegese ora mengo sapa al al juala walam taniun lan ora nolak sapa juala minta mah. saking belajar perkara lam alamu kang ora ngerti sapa wong Terus siji piye wae sing sugih ra medhit, ulama e gelem mulang, sing kudu gelem ngaji wis telu ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing ketik sing keempat iki abet. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layak diuna ora adol sapa fuqara akhira taum akhirate fuqara di dunia. Wong khusuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Pegawainya merbot masjid, mulang ikrok kiro ati. Lo bareng urusan milih kok ndi sing ngeke? Ngeke ini jenenge ora fuqara. Sing layak diuna akhiratahum di dunia. Akeh sing lakone ngono. Hmm. Ya berarti nomor papat sing gak lulus. <laughs> nomor papat itu jelas akeh sing ra lulus. Usuke ngono bareng milih berdasar amplop. Ya, kok do pinter do ngerti. Ngerti kemungkinan loro, penelitian tong lakoni. kemungkinan itu loro, narang lakoni yo. Ya, penelitian, muka-muka penelitian, muka-muka. Tapi kata orang Ya jadi wa madamal fuqara la biuna akhiratahum bidun ya selagi wong fikir-fikir itu fuqara itu kadang maknane wong fikir ra duwe, kadang maknane wong tasawuf. Jadi tengah ada kitab niku kadang fuqara maknane yang nopo? Tasawuf. Jadi bahasa tasawuf itu fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nak ape jadi wali itu dilatih fikir, napa? Nah, gue kan fikir asli, jadi jadi wali cepet mergo rasa latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Pasti mulai mbahmu. Fikire wong Indonesia rata-rata kan mulai baik begitu. Zaman Londo wis fakir, ya anak fakir. Wong sing sugih kan akhirnya fakir. Dadi saya baik sampai sak hektar. Anak wis jadi per 5 kan? Anak ini mau dia anak limonan bagi selawe. Tak kebala wa minamu tak kebala. Wa madamalan selagi dicek soal fukoro biro-biro fakir wilayah biuna. Iku orang ngedol sopo fukoro akhiratahum ing eh, akhirate fuqara di dunia sebab dunyane fuqara. Maksudnya mau diminta dunya akhirate dit. Lha masjid iku gon khusuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo untuk duit bangun masjid. Nah misalnya masjid api terus wong lahirin pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir setan. Ibang masjid api sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun. Akhirnya ra eling Allah eling sing Ayo ya malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum tanda tangan oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah. Ya ora usah ngono, masjid biasa wae. Rasa mewah-mewah. Anak bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditompo, tapi ora usah njaluk. Nah, tiga itu ditompo. Pokoknya ada tuh ulama rian ngotot, nah tiga itu ditompo, rasa nopo. Tapi kowe kan gak ulama, jadi rakan naik disalah. Aku kan mau cerita ada itu ulama. Jadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama. Ya usah, aku ya usah. Jadi kula nu kalah terus sampean. Bantah yuk. Iya. Murid ada beling ini. Biasa Imam Muzani bantah Imam Sapi uangnya ngalim Jadi enak bantah-bantahan itu enak seru. Bantah-bantahanmu ramutu. Ya mau ketika Imam Sapi ini oh, ono murid muridnya sing takut. Laukan mani yufi nafsihi tohiron, maka nabi majrohu ma yunajjisu. Seru tadi apa? Podo alime. itu Imam Syafi'i, ya ora apa-apa, iku nunjukno kudrohe pangeran. Muga pangeran dawuh dari farsi wa dalil labanan kholisan saigol li syarifin. Dadi enak debat orang kok musuh kuwe ngene. Kalau berapa kali nggak dari panitia masjid terus api api, ah di bang gue jual gue pilihan pilihan ini, itu mari Vietnam. Lah nana ngono ya gus zaman akhir nang ngono dari Dah kira ini jadi dijawab balik lo, bocah kok. <laughs> Ada orang kata takut, ini malam mangkel aku aneh-aneh. Wis ya tapi dibantu yo piye, serabakat ulama no. ulama bakat ulama di zona akhirat itu radong banyak. Roy penampilan loh syukur. Nak cara ulama roh masjid ana wong sujud nangis iku sibar. Nak cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagri, wapi, lampu nih singko, apa sing kok kok kristal. Nak ulama orang ngono nangis termasuk alamat kiamat, nak masjid dibangun nak cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono jur di padahal hadise sok. Yo alamat kiamat apa ya? Gak jawab kan? Ayo dorong wani ngomong kan. Padahal duduk lu hati sih. Sing ngaji iki krungu to. Tak jawab krungu to. Tapi bebo. Ora krungu sing kok ten urip ora sopan. Pemene sing ora. Tapi semoga zaman akhir dan Wah, gue ngerti. kulon nanti pengurus tablet. Masjid yang wapi api yang daerah kulon pengurusnya dengan ngaji kulon. Tapi nih bab itu rano dulu. Ya udah dia jujur, pokoknya kalau ibu, wong alim takluk jenengan, kecuali fatwa ke ibu. Aku yang mendingin, ya, aku, aku ngerti tak berapa kalah, orang rapat aku lama. Isroy pengadepin zaman ibu Taimiyah mun kangelan ke Terus zaman sekarang kitab dan sepanjang. Hujat tuh alal alamin ini mun bingung ngadepin. Padahal kitab itu termasuk kitab induk. Sa'alimnya Sayyid, saya sekarang sebut surat Sayyid Ali, Sayyid Ali bin Muhammad imawan Eh, termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ya. Wong bangun masjid kuatir, senajan itu jadi alamat kiamat. biro piro sing dibangun masjid. Tapi ya sampai ini ngono tok, tetap alamat kiamat. Ya ulama di sini ngendikan ya tetap alamat kiamat, tapi ya tetap ape. Perido nah nak masjid tapi gereja. Perido nah nak ape masjid tapi gor. Misalnya masjid tapi lapangan tenis, sampai lapangan tenis perido. Ya ora Tetap kita senang masjid tuh. Tapi ya ben tetep alamat kiamat. Ya, ya wis kompromi. <laughs> Tadi lama gitu, oleh dhisik wis nyerah. Iku lama zaman dhisik, sedurunge Said Ali iku sudah nyerah. meneh era kula tambah nyerah. Lan kula nu wis ngomong ngono wae tapi ora kepen dinus ngomong ngono. Tapi kadang orang santri itu sing tersiksa, Terus kula tersiksa kuwi pengurus takmir, mat, mat masyarakat tuh pilih ternyata nggak ilang dia di jenengan aneh-aneh rasa ingat si gua neng babi iku kayak gak kan. aku ya cerno nak potong amrah terus aku jerok-jerok nangis pokoknya kita ngomong ngono ae wa ma damalan lagi nih jek sopal fuqara boro-boro fakir wilayah diuna ora adil sapa fuqara akhir tahun bidun ya eh madamus lagi nih ora ono sapa wong akeh fuqara iku layak ruku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama di ahli dunia demi untuk tuh dunia. Jadi tagai tagai agama itu nya apa Wong suge lumo, ulama mulang, wong budu belajar, wong wong sing melarat ora adol. Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, العرش wa mablaghur ridha zinatal aras alhamdulillah wa mablaghur ridha wa zinatal aras alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah